Dan yang berikutnya Rabi'an yang keempat sebab ataupun allah yang menghalangi isim dari tanwin yang keempat adalah Anis, sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat syair sebelumnya ijma' wazin adilan anif ya, bima'rifatin jadi anis urutan yang keempat dari ayat syair yang disebutkan sebelumnya Anis, apa makna dari anis di sini apa yang dimaksud dengan anis di sini yaitu at-ta'nisu ya, ta'nis atau mu'annas ya, ta'nis atau maksud adalah mu'annas menunjukkan mu'annas ya, perempuan at-ta'nisu ta'nis taratan yakunu bil alifi terkadang keadaannya itu dengan alif wa yakunu dan terkadang pula dia keadaannya dengan ta wataratan yakunu bil makna dan terkadang keadaan taknif tersebut itu dengan makna makna yang ditunjukkan oleh isim tersebut menunjukkan makna taknif atau makna muannas perempuan ini beberapa macam ya, bentuk ataupun makna dari takmir dengan alif terkadang dengan ta dan terkadang dengan maknanya fal muannatsu bil alifi muannas dengan alif ya, adapun untuk muannas dengan alif mamnu'an minas sarfi ini termasuk yang mamnu' minas Yang terhalang dari tanwin. Tidak menerima tanwin. Wala yushtaratu fihi idafatu alamiyatin wala wasfiyatin. Dan tidak disyaratkan padanya penyandaran pada alam, nama, wala wasfiyatin dan tidak pula pada sifat al muannatsu bil alifi mamnu'an min sarfi daiman. Jadi muannats dengan alif, ya, muannats yang ditandai dengan alif itu mamnu' min sarf daiman selamanya. Tidak terkait dengan itu alam dan juga tidak pula terkait dengan itu sifat. Sama saja apakah itu alam ataukah sifat. Yang jelas untuk isim muannas dengan alif maka dia termasuk mamnu' من الصرف karena nanti tentang takmid itu ada rinciannya jadi tidak semua takmid itu memenuhi syarat tapi nanti akan dibahas ya itu ada rinciannya maka perhatikan ya hati-hati karena e, satu keadaan dengan keadaan yang lain nanti berbeda tentang takmid ini maka di sini dirinci tadi ya disebutkan taknif dengan alif, taknif dengan ta, dan kemudian taknif dengan maknanya. Itu nanti berbeda-beda. Atau ada pembahasan yang rinci. Jadi tidak semuanya sama. Kita perhatikan dari awal ya, supaya tidak keliru dengan satu dengan yang lain. Untuk yang taknif atau mu'annas dengan alif tadi sudah disebutkan itu mamnu' minat baik itu untuk alam maupun untuk sifat semuanya mamnu' min as-sarf wal alifu imma maqsuratun wa imma mamdudatun dan alifnya tersebut alif yang menjadi tanda muannas tersebut itu bisa jadi maksurah dan juga bisa jadi mamdudah apa maksurah dan apa mamdudah disebutkan di sini dengan contoh Salma maksuratun. Ada contoh Salma ini alif yang maksurah. Ya. Kemudian asma'u mamdudatun. Asma ini contoh untuk alif yang mamdudah. Jadi kalau eh, kemudian yang berikutnya contohnya lagi kada demikian pula asya'u mamdudatun. Asya'u ini alif mamdudah kemudian hubla maksuratun ini termasuk alif yang maksurah jadi yang dimaksud alif itu yang di belakang yang akhir kata akhir ism ya, sama asma'u ma'asya'u hubla alif yang ada di akhir kata tersebut itu yang menjadi tanda mu'annas dan tadi terbagi menjadi dua maksurah dan mamdudah ya, untuk yang maksurah tadi contohnya salma dan qibla. Jadi alif yang di akhir kata atau akhir isim ya, kemudian ditulis dalam bentuk ya. Ya, biasanya ditulis dalam bentuk ya. Kemudian sebelumnya fathah tentu ya. Ini. Ini yang dimaksud dengan alif surah Kemudian yang alif mamjudah contohnya tadi ya, asma'u asya'u jadi alif yang diikuti oleh hamzah sesudahnya. Alif di akhir ism, kemudian dia diikuti hamzah sesudahnya. Asma'u, asya'u, semacam ini yang disebut dengan alif mamdudah. Gitu ya, jadi tampak perbedaan antara alif maksurah dan alif mamdudah. Dan keduanya ini sebagai tanda mu'annas ya. Nah, ketika alif mamdudah maupun alif maksurah tersebut menjadi tanda untuk muannat maka isim tersebut mamnu' minas sorof. Ya, dijelaskan sesudahnya. Izan, alif ta'nifi, jika demikian, alif ta'nif tersebut, alif yang menjadi tanda untuk muannas tersebut, mamdudatan kanat am maksuratan baik itu mamdudah maupun maksurah ya tamna'ul isma ya, tamna'ul isma minas sorfi itu mencegah menghalangi isem dari tanwin mencegah menghalangi isem dari menerima tanwin hmm, sehingga tadi isemnya tidak tanwin salma asma'u asya'u hubla hmm. Salma ini nama perempuan ya Salma dan Asma ini juga nama perempuan bukan jamak dari ism bukan ya Asma'u kemudian Asya'u jamak dari Syai'un kemudian Qubla maknanya ibu hamil wanita yang hamil lanjutan tadi. Hal yustaratu idhafatu alamiyatin au wasiyatin? Apakah disyaratkan ya, penyandaran pada nama ataupun pada sifat? La, tidak. Jadi pada alif alif taknis itu tidak disyaratkan, harus dikaitkan, disandarkan pada alam maupun pada sifat. Artinya untuk semuanya, baik untuk alam maupun untuk sifat. Idan alif ta'nifi ya, jika demikian alif ta'nif wa siyahu muntahal jumu'i dan juga sighah-sighah muntahal jumu'i la tushtaratu fihima al-alamiyatu awil wasiyyatu tidak disyaratkan pada keduanya alami, alamiyah terkait dengan alam nama maupun wasiyah terkait dengan sifat jadi pada alif ta'nif dan juga sifat muntahal jumu'i tidak disyaratkan ya, terkait dengan alam maupun sifat. Artinya untuk semuanya, baik untuk alam maupun untuk sifat. Asal suatu isim itu termasuk sifat mundahal jumu' maka dia memenuhi minat Dan juga suatu isim itu diikuti dengan alif alif taknis ini alif taknis baik yang memdudah maupun yang maksura maka dia mamnu minat ini untuk alif taknis. Tanda mu'anas dengan alif. Untuk semuanya. Untuk alam maupun untuk sifat. al Mustani minat minat ta'nifi jenis yang kedua dari ta'nif at itu ma'nawiyyu ta'nif maknawi jadi mu'annat secara makna mu'annat secara makna yakni alif lam maudu'a alaman Ala unta isem yang di ditujukan ya buat itu dibuat ya, maksudnya dimaksudkan alaman ala unta sebagai nama pada unta pada perempuan isem yang dimaksudkan sebagai nama untuk perempuan wa ta'nisul ma'nawiyyu dan tak taknis maknawi ini labudda fiha minal alamiyati ya, dia harus pada alamiyah ya. terkait dengan alam terkait dengan nama jadi bukan wasfiyah tapi alam saja ya. tidak pada sifat tapi hanya pada alam wa ta'nitsul lafziyyu bitta'i kemudian taknis secara lafaz dengan ta jadi ism anas secara lafaz dengan tanda ta la budda fiha aidan min al alamiyati ini juga tidak bisa tidak atau harus itu terkait dengan alam wala ta'ti al wasfiyatu fihi dan tidak ada atau tidak terkait dengan sifat padanya jadi untuk taknis maknawi dan juga taknis taknis lafzi dengan tak ini hanya pada alam saja, tidak pada sifat. Berbeda ya dengan yang taknis dengan alif tadi. Kalau taknis dengan alif itu untuk alam nama dan untuk sifat. Tapi untuk taknis maknawi dan juga taknis dengan ta itu hanya untuk alam saja, tidak untuk sifat. Ini maksudnya ya. Kalau Ibnu Malik, Ibnu Malik berkata, fa alif ta'nisi mutlaqan. Ya, alif alif ta'nis fa alif ta'nisi mutlaqan mana sarf alladhi hawahu kaifama waqa. Maka alif alif ta'nis itu mutlak ya. Mana ya mencegah menghalangi sarfal ladhi hawahu kaifama waqa ya mencegah menghalangi tanwin ya isim yang yang ada alif alif taknisnya tersebut ya kaifama waqa ya, dimanapun dia berada ya, mutlakon yakni maksuratan wa mamdudatan yang dimaksud dengan mutlak di situ yaitu alif taknis baik yang maksurah maupun mamdudah jadi secara mutlak secara semuanya kemudian sarf alladhi hawahu kaifa sama waqa yakni sawa'un sama saja waqa'a alaman apakah dia terletak sebagai nama aw wasfan atau sebagai sifat aw isman jamidan apakah sebagai isim jamid isim yang bukan berasal dari fi'il aw ayya syai'in kana atau bagaimanapun bentuknya bagaimanapun keadaannya itu untuk alif taknis semua alif taknis ya, baik yang maksurah maupun mamdudah itu semua mencegah dari tanwin ini baik itu alam sifat usul jamit maupun yang lainnya <clears throat> kemudian wal mu'annas bi ghairil alifi kemudian isim muannas tanpa alif isim muannas dengan selain alif labudda fihi min <clears throat> la budda fihi min idhafatil alamiyati. Dia harus bersandar pada alamiah, terkait dengan alamiah, dengan alam, dengan nama. Sawaun kana ta'nithu lafziyan, sama saja apakah taknisnya itu secara lafal <coughs> au maknawiyan ataukah taknisnya itu secara maknawi Allah aulahziyan maknawiyan ataukah taknisnya itu secara lafaz dan juga secara makna. Ini. <clears throat> Jadi untuk yang taknis selain dengan alif itu hanya pada alam saja. Hanya pada nama saja. Tidak pada wasof tidak pada sifat. <clears throat> Berbeda dengan yang alif tadi. Kalau alif mutlak untuk semuanya, tapi kalau selain dari alif itu hanya terkait dengan alam. Iya. Dan tadi taknisnya bisa secara lafaz yakni dengan tanda ta kemudian bisa secara makna dan juga bisa secara lafaz dan secara makna Fa muannatsu bi ghairil alifi mu'annab dengan selain alif la yumna'u minas sarfi ya, tidak dihalangi dari tanwin ya, mu'annab dengan selain alif tidak dihalangi dari tanwin berarti apa menerima tanwin kan illa kecuali idza kana alaman jika dia itu alam ya, jadi mu'annas selain dengan alif itu menerima tanwin kecuali kalau itu alam kalau itu nama bahwa salah satu anwa'in dan itu ada tiga macam mu'annat selain dengan alif ada tiga macam <coughs> maknawiyun yang pertama maknawi secara makna walafziyun yang kedua lafziyun lafzi secara lafaz wa maknawiyun wa lafziyun. Yang ketiga maknawi lafzi secara makna dan juga secara lafaz. Hasanan, bagus, baik. Benar demikian. al musani. Ya, bagian yang kedua tadi ya. Bagian yang pertama itu taknis dengan alif. Bagian yang kedua apa? Taknis selain dengan alif. Ya. At-taknisu bi alif alifi. Taknis selain dengan alif. Wa salah satu anwa'in. Itu ada tiga macam لفظي لفظي ومعنوي معنوي ولفظي معنوي ma'nawi wa lafziyun dan lafzi maknawi. Dijelaskan dengan contoh berikut ini. Qatadatu qatadah ismu rajulin nama seorang laki-laki. Tolhatu tolha ismu rajulin nama seorang laki-laki. Qatadah tolha laki-laki. Ya. Tapi di situ ada tak tak misnya, ada tak marbutoh. Ya. Tak untuk muannas. Ya. Tapi itu laki-laki, nama untuk laki-laki. Ya. Mamnu'ani minas sorfi. Au ghairu mamnu'ani. Apakah keduanya itu mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Au ghairu mamnu'ani. Ataukah tidak mamnu', tidak terhalang. Artinya menerima tanwin Jawabannya apa? Mamnu'ani lil alamiyati wa ta'nifil lafzi. Keduanya mamnu' terhalang dari tanwin, tidak menerima tanwin. Kota datu, tolhatu, bukan kota datun tolhatun, tapi kota datu tolhatu. Jadi mamnu' min tidak menerima tanwin. Kenapa? Lil alamiyah karena itu alam ya wa ta'nifil lafzi dan ta'nif secara lafaz ta'nif lafzi ta'nif secara lafaz jadi ta'nif lafzi bagaimana secara lafaz ada tanda ta'nifnya yakni tak ta'nif atau tak marbutoh tetapi secara makna tidak menunjukkan ta'nif secara makna tidak menunjukkan mu'annas Bahkan itu untuk mudakar. Maka yang demikian ini yang dimaksud dengan taknis lafzi. Jadi taknisnya hanya lafadznya saja. Tapi maknanya bukan muanna, berarti mudakar. Dan itu kalau terkait dengan nama alam, maka dia mamnu' minasarf. nyamur <clears throat> bina kafira, ya, telah lewat pada kita ya, banyak sekali riwayat An Tolha tabni Abdillahi dari Tolha ibnu Abdillah. An Tolhata. An huruf jar kemudian diikuti Tolhata. Nama laki-laki tadi. Tolhata. Lima ada lam nakul an Tolhatin atau Tolhatin atau Tolhati. Kenapa kita tidak mengatakan an Tolhati dengan kasroh? Kenapa itu di, di situ dibaca dengan fathah? li'annaha mamnu'atun min sarfi karena dia itu mamnu' min sarf terhalang dari tanwin jadi isam mamnu' min sarf ketika majrur apa tandanya dengan fathah sehingga dibaca antol hata ini wal olaha min sarfi dan yang mencegah dia dari sarf dari tanwin al alaminya alamiyatu wa itu yakni karena dia itu alam terkait dengan alam nama wa ta'nif dan mu'annas. Allah biyu awil ma'nawiyu Ta'nifnya itu apakah lafzi ataukah maknawi? Allah biyu Ta'nifnya adalah lafzi, hanya secara lafaz saja. Ini. <clears throat> Jadi yang mencegah dari tanwin dia alamiah dan taknif lafzi. Jadi takmir hanya dari sisi lafaz. Tetapi secara makna tetap dia mubakar <clears throat> Zainabu, contoh berikutnya Zainabu, ismu unta, nama seorang perempuan. Lafzon au maknan Ini secara lafat ataukah secara makna? Maknan secara makna. ada, kenapa? li'annahu laisa fihi ta'u ta'nisi. karena tidak ada padanya tak ta'nis. <coughs> pada nama perempuan ini Zainab di situ tidak ada tanda tak taknis. jadi kalau tulisan ini dinamakan tak marbutoh dari sisi tulisannya tapi dari sisi faedahnya atau terkait dengan bahasa Arab ini disebut dengan tak taknis sama ya. Jadi tak taknis ya tak marbutah itu sama. Pada isem ya. Jadi pada Zainab tadi di situ tidak ada tak taknis, Berarti apa lafadznya? Lafadznya bukan mu'annas. Kenapa? Karena tidak ada tak taknis, Tapi dia tetap dianggap mu'annas secara makna. Hmm. Dan Zainabu mamnu'an minas jika demikian, Zainab itu mamnu' min syaraf. Tidak menerima tanwin. Ya. Fatakulu engkau katakan an Zainab binti Jashin radhiyallahu anha dari Zainab binti Jashin radhiyallahu anha. Idan <coughs> al-mani'u laha min sarfi al-alamiyatu wa ta'nisul ma'nawiyyu. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alaminya karena dia nama dan taknis maknawi taklif secara makna. Maknanya menunjukkan makna. Ini taklif makna. Berikutnya nanti dilatih pada sholat, insyaallah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi tadi tentang taknis dengan uh, apa, tentang taknis yang selain dengan alif ya, ada tiga macam taknis lafwi, taknif maknawi, dan taknif lafzi maknawi. Sudah dijelaskan tentang taknif lafzi, yakni taknif hanya pada lafadznya dengan adanya tak taknif. Jadi secara lafad itu tak taknif atau mu'annas karena ada tak taknifnya. Tetapi secara makna dia bukan mu'annas bahkan dia muzakkar. Hmm. Adapun yang taknis maknawi tadi juga sudah dijelaskan dengan contoh nabu ini taknis maknawi secara makna termasuk mu'annas ya, karena menunjukkan nama perempuan dia mu'annas atau taknis tapi maknawi adapun lafadznya tidak ada tak taknisnya tidak ada tanda <coughs> yang menunjukkan dia mu'annas secara lafal sehingga dia hanya secara makna saja yang menunjukkan mu'annas hmm. jadi ada taknis itu hanya lafzi secara lafal saja ada pula taknis itu maknawi hanya secara makna saja dan ada pula taknif yang ketiga tadi apa lafzi maknawi <coughs> atau sebaliknya maknawi lafzi sama saja ya jadi taknifnya nanti secara lafaz maupun secara makna kedua-duanya menunjukkan taknif contoh yang disebutkan di sini Hafsatu Hafsah Aisyatu Aisyah Maimunatu Maimunah nama-nama perempuan <coughs> ya. nama-nama perempuan jadi maknanya apa? Perempuan jelas muannas. Kemudian lafaznya bagaimana? Ada tak taknisnya. Ya, Hafsatu, Aisyatu, Maimunatu. Ini ada tanda taknisnya yaitu huruf ta. Sehingga tadi maknanya muannas, lafaznya juga muannas. Nah, ini yang dimaksud dengan taknis maknawi lafzi atau taknis lafzi maknawi. Hmm. Kemudian tentang ini, al olaha laha min as al-alamiyatu wa ta'nisul ma'nawiyul lafziyu Yang mencegah dia dari tanwin adalah al alaminya yakni nama atau alam wa ta'nisul ma'nawiyyu dan ta'nis ma'nawi lafzi. Ta'nis atau mu'annas secara makna dan juga secara lafaz. Ini yang mencegah isim-isim ini dari tanwin sehingga dibaca Hafsatu, Aisyatu, Maimunatu ini. Jadi untuk takmid yang selain dengan alif hanya pada alam, hanya pada nama, tidak pada sifat. Bagaimana dijelaskan sesudahnya untuk membedakan antara alam dan sifat pada takmid selain dengan alif ini. Qala qailun minan nasi, seseorang di kalangan dari kalangan manusia mengatakan tu ila talhatin azimatin. Ya, saya melihat memandang pada sebuah pisang yang besar. Talhah di pisang atau pohon pisang yang besar ya ila tolhatin azimatin kasrah tanwin ya. contoh kedua wa rawaitu an tolhata ibni abdillahi aku meriwayatkan dari tolhah bin abdillah an tolhata ila dan an sama-sama huruf jar isim sesudahnya sama kemudian menjadi majrur ya ila tolhatin azimatin kemudian an tulhatta sahihun itu benar benar semuanya benar ila tolhatin azimatin benar an tulhatta juga benar kenapa kok berbeda tapi kok semuanya benar Malah di fata fil awali tolhatin apa yang eh, apa yang terlewatkan, apa yang terjadi pada yang pertama ya, tolhatin dengan kasrah tanwin. Ya. Oh, afwan. malah fata fil awali, apa yang hilang dari yang pertama, ya, yaitu tolhatin, kenapa dia dibaca dengan kasroh tanwin? Ya, kenapa tidak dengan fathah padahal dia muannas ya, lafzi maupun maknawi muannas fatatil tuh ya, dia kehilangan alamiah artinya apa tidak terkait dengan nama ya. solhatin pada kalimat yang pertama tadi itu bukan nama sehingga syarat alamiah itu hilang darinya hanya sekedar syarat takmis maknawi lafzi saja tapi alamiahnya tidak ada Wa nahnu nashtaritu fil mu'annasi bi al alifi ayyakuna alaman. Dan kita syaratkan pada mu'annas yang selain dari alif, mu'annas selain dengan alif, itu keadaannya atau itu berupa nama, berupa alam. Jadi untuk mu'annas selain dengan alif, syaratnya apa? Dia berupa alam, berupa nama. Sehingga kalau ada isem walaupun dia taknis maknawi lafzi ataupun maknawi saja ataupun lafzi saja tetapi bukan alam maka tidak memenuhi syarat untuk mamnu min syarat ya, sehingga dia menjadi tanwin dan menjadinya dengan kasrah <clears throat> Takulu kau katakan contoh berikutnya marartu bimra'atin qa'imatin contoh yang pertama atau kalimat yang pertama saya melewati seorang wanita yang berdiri au atau kalimat yang kedua marartu bimra'ata qaimata al awalu sahihun yang pertama yang benar bimra'atin qaimatin ini yang benar bukan bimra'ata qaimata sama-sama taknis lafzi maknawi ya kau qaimatin taknis lafzi maknawi tetapi apa bukan alam di anna imra'atin laisat alaman karena imra'atin ini bukan alam qaimatin wasfun qaimatin itu sebagai sifat ya. jadi bukan alam walaupun dia taknis baik itu taknis yang lafzi maknawi ataupun ataupun mungkin yang lafzi atau maknawi saja tapi kalau bukan alam maka tidak termasuk mamnu' minas sharaf jadi dia menjadi tanwin lagi ini imra'atin qaimatin tanwin dan jarnya dengan kasrah wal wasfu adapun sifat qulna kita katakan la yanfa'u bi khilafi al fi'li ya jadi wasf pada takmid itu tidak bermanfaat. Ya, artinya apa? Tidak membuat dia mamnu minasor. Bi khilafi waznil fi'li. Berbeda dengan wazn fi'l. Waznul fi'li yang faufihi al-wasfu. Pada wazn fiil kemarin, ya, sudah dibahas, itu bermanfaat sifat padanya. Maksudnya, uh, isem yang mengikuti wazn fiil dan dia menunjukkan sifat, maka menjadikan dia mamno minas sharaf. Tapi kalau tak tak nih, kemudian dia sifat itu tidak menjadikan dia mamnu minas tak Lakin itu la yanfa'u fihi illal alaminya alamiyatu faqat. Akan tetapi tak nih itu tidak bermanfaat padanya pada mamnu minas kecuali yang Alamnya saja, yang terkait dengan nama saja. Ini. Jadi taknif selain dengan alif yang menjadikan dia mamno minas asqaras tidak menerima tanwin hanya yang terkait dengan alam yang terkait dengan nama. Adapun selain dari nama maka tidak termasuk mamno minas asqaras. Berarti menerima tanwin ini Bisa dipahami dari penjelasan ini. Ini ada kulasohnya ya, kesimpulannya ya. Khulasatu takmisi kesimpulan tentang taknif ini. Maka namu annasan bil alifil mamdudati awil maksurati. Ya, jadi isem yang bentuknya mu'annas dengan alif memdudah ataupun alif maksurah fahuwa mamnu'an minas sarfi maka dia mamnu' minas sarf termasuk mamnu' minas sarf tidak menerima tanwin sawaun sama saja akana alaman au sifatan au isman jamidan ayyan kana sama saja apakah dia itu alam ataukah sifat ataukah isim jamid apapun dia itu kalau mu'anafnya dengan alif mamdudah maupun alif maksurah. Maka semuanya mamno' minas Baik itu alam, sifat, isim jamid dan yang semuanya. Ini. Itu alif taknis. Yang berikutnya, maka namu mu'annasan bihoiril alifi. Isim yang mu'annas selain dengan alif. Ya, jadi beda ya dengan alif dan selain dari alif berbeda. Muannat selain dengan alif bahwa salah satu anwa'in maka itu ada tiga macam. Muannatun lafzan muannas secara lafaz. Muannatun maknan muannas secara makna. Wa muannatun lafzan wa maknan muannas secara lafaz dan secara makna. Wa kullun yushtaratu fihi al-alamiyatu dan semuanya tiga macam muannas tadi, muannas lafaz, muannas muannas lafzi, muannas maknawi, muannas lafzi maknawi yang selain dari selain dengan alif tadi, itu semuanya disyaratkan padanya alamiyah. Ini terkait dengan nama. Walau kana ghaira alamin fa innahu yansarifu. Kalaulah dia itu tidak berupa nama, bukan berupa nama, fa yang yansarifu maka dia menerima tanwin sawaun kana sifatan awis isman dan sama saja apakah itu sifat atau isim jamid yang jelas bukan nama maka dia tanwin ya qultum qabla qalilin kalian katakan baru saja nadartu ila talhatin azimatin ya wa rawaitu an talhata ibni abdillahi Qultum inna hadhihi ibarata sahihatun sungguhnya ungkapan ini benar. Benar semuanya. Ila talhatin azimatin an talhata semuanya benar. Kenapa? Karena berbeda an talhata, talhata itu nama ya. Maka dia mamnu' min tidak tanwin dan jarnya dengan fathah an talhata. Adapun talhatin itu bukan nama, sehingga dia tidak termasuk mamnu minas saraf. Dia menerima tanwin. Dan kalau menerima tanwin maka jarnya dengan kasrah. Ila tolhatin. Ini. Ya, contoh ini untuk membandingkan atau untuk menjelaskan apa yang disampaikan sebelumnya. Berbeda. Lau kultu, seandainya aku katakan, nazartu ila talhatal karimi. Aku melihat, memandang pada Tolhah yang karim, yang mulia, yang dermawan. Wa rawaitu an Tolhah bin Abdul Ubaidillahi. Ya, atau Abdillahi. Aku meriwayatkan dari Tolhah bin Abdullah. Sahihun benar. Sahihun benarkah? Naam, iya. Dimana? Kenapa? Lian al awwala sara alaman ila Talhat al Karima Karimi. Karena yang pertama itu berupa nama pada Talhat al Karim. Maknahu rajulun, yani seseorang, seseorang yang bernama Talha. Idan huwa alamun, jika demikian dia adalah nama. Lakin wa itu lafziyun am ma'nawiyun. Akan tetapi taklifnya tersebut, Talha tersebut ya, Apakah itu lafzi ataukah maknawi? Lafziyun. Taknisnya dia lafzi. Taknisnya hanya secara lafaz saja. <clears throat> Karena maknanya tadi laki-laki. Walaupun demikian, walaupun dia taknis lafzi, tapi karena juga menunjukkan alam nama, maka termasuk mamnu minas sarf. Jadi baik taknis itu lafzi ataukah taknis itu maknawi ataukah taknis itu lafzi maknawi. Kalau dia ketiga-tiganya ini menunjukkan alam terkait dengan alam nama maka tidak tanwin. Kalau Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya kalian menyembelih seekor sapi betina bakaratan bakaratan masrufatun am ghairu masrufatin dia ditanwin ataukah tidak ditanwin masrufatun ditanwin wa kullu munawwanin masrufun dan setiap yang ditanwin itu masruf ya, ditanwin ya. Lima ada surifat ma'annahu mu'annasatun kenapa dia ditanwin dalam keadaan dia itu mu'annas lafzan wa maknan, baik mu'annasnya dia secara lafaz maupun secara makna lafaznya mu'annas ada tak takmis maknanya juga mu'annas tapi betina kenapa dia tetap ditanwin padahal dia mu'annas lafzi dan maknawi li'annaha laisat alaman karena dia bukan alam bukan nama ya, bukan nama bukan alam sehingga dia tanwin Wa nahnu nastaritu fi ta'nisi bi ghairil alifi ayakunu alaman. Dan kita syaratkan pada taknis selain dari alif, taknis selain dengan alif, ayakuna alaman itu keadaannya berupa alam, berupa nama. Sehingga tadi tetap tanwin bakaratan. Ada pembandingnya di sini. lausa ma'ita ibnataka seandainya engkau menamai anakmu, anak perempuanmu, Pakorota dengan nama Pakoroh. Misalnya ya, anak perempuannya dinamai Pakoroh. Sehingga apa? Pakoroh jadi nama anaknya, anak perempuannya. Jadi nama orang kan? Ini. Yumna'u minas Maka dia terhalang dari tanwin. Tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena sudah jadi nama. Karena yang dimaksud lafaz tersebut adalah nama. Sehingga dia tidak menerima tanwin fatakulu mis makalan engkau katakan misalnya nazartu ila baqarata binti bakrin aku melihat memandang pada baqarah bintu bakar jadi Pak Bakar punya anak perempuan namanya Baqarah. Jadi Baqarah itu nama anak perempuan dari Pak Bakar tadi. Maka dia mamnu' min terhalang dari tanwin. Sahihun, benarkah? Naam, ya benar di li'annaha alamun karena dia itu adalah nama. Bandingkan dengan kalimat kedua. Wa nadartu ila baqaratin milki Zaidin. Sahihun, ini juga benar. Kenapa? Di sini dalam kalimat ini baqaratin bukan nama. Aku melihat, aku memandang pada seekor sapi betina milik Zaid. Jadi, lafat ini kalau digunakan untuk nama maka dia mamnu minas saraf tidak tanwin. Tapi kalau dia digunakan bukan untuk nama, selain dari nama, maka dia tanwin. <clears throat> Jadi yang seperti ini harus ada rinciannya. Tidak langsung katakan ini tanwin, ini tidak tanwin. Perhatikan dulu. Ini sebagai nama ataukah bukan? Kalau sebagai nama, maka bila bakarota binti bakrin. Tidak tanwin dan jarnya dengan fathah. Tapi kalau bukan sebagai nama, bila bakaratin tanwin dan jarnya dengan kasroh. Idan jika demikian tu bakarata binta bakrin wahalat tu bakaratan milka zaidin sahihun ini benar aku memuliakan bakarah bintu bakar dan aku memerah susu, uh, itu memerah susu ya memerah susu sapi betina milik Zaid. Benar semuanya. Akram tu bakarata tidak tanwin karena itu nama. Halab tu bakaratan tidak tanwin karena bukan nama. Al awalu ghairu munawwanin yang pertama tidak tanwin, wasani munawwanin yang kedua itu tanwin. Di al awala alamun karena yang pertama itu nama, wasani ghairu alamin dan yang kedua bukan nama. Ini. Seperti kemarin disampaikan muslimah, muslimatun. Ya, kalau muslimatun sudah jadi nama orang, seorang perempuan bernama muslimah, ya dia tidak tanwin. Muslimatu, an muslimata, atau ila muslimata. Tapi kalau itu bukan nama, ya dia tanwin. Ya muslimatun ila muslimatin seperti itu. Jadi perhatikan ya, siapul kalam ya, atau korinahnya apakah dia digunakan nama atau bukan. Ada yang ditanyakan dari ini? Nama tempat termasuk alam. Termasuk alam. Nama tempat ya itu termasuk alam nama jadi alam itu orang ataupun ataupun tempat hewan berarti hewan dia maksudnya isim jamet tadi jadi kalau sifat seperti muslimatun, mukminatun itu sifat ya. Tapi kalau isim jamid ya seperti bakarotun, tolhatun itu isim jamid. Jadi isim jamid itu e, tidak diambil dari fi'il. Ya seperti tolhatun ya pisang atau pohon pisang dan bakarotun sari betina itu isim jamid. Tidak menunjuk, tidak menunjukkan sifat, tapi menunjukkan pada benda-benda seperti itu misalnya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi pembahasan Muhammad ada rinciannya, tidak semua sama rata, tidak, tapi ada rinciannya. Ada yang dengan alif, ada yang dengan tak, ada yang secara makna dan itu pun berbeda-beda. Kalau alif mutlak semuanya baik itu nama, sifat, isim jamin ataupun yang lain. Adapun selain dari alif itu hanya untuk nama saja yang termasuk al-mamnu minasar. Tidak ada yang ditanyakan? Ini ada beberapa pertanyaan berikutnya dari Sirah Muntah Jumuk sampai taknik ini tadi. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Zakarna min mawani asfarfi arba'akan. Kita sudah sebutkan di antara penyebab-penyebab atau pencegah-pencegah tanwin kata-kata yang atau sebab-sebab yang menghalangi tanwin. Arba'atan ada empat yang sudah dibahas yang sudah disebutkan ada empat dari sembilan baru empat yang dibahas disebutkan. Wahia yakni sighatu muntahal jumu'i sighah muntahal jumu' wa wazn fi'li wazan fi'al wa makana ma'dulan dan isim-isim yang ma'dul yang diubah bentuknya atau al-adl wa makana mu'annasan bin alifin dan isim yang muannas dengan alif. Sighatu muntaha jumu'i, sighah muntaha jumu'. Hal hiya illatun wahidatun taqumu maqama illataini? Apakah itu satu ilah yang menempati atau menggantikan tempat dua ilah? Naam, ya. Maksudnya, apakah hanya cukup dengan ilah satu ini sudah bisa mencukupi dari yang seharusnya ada dua ilah untuk menjadikan mamluk minas Jadi secara asal yang mencegah mamluk minas ada dua. Satu sisi ilah-ilah yang disebutkan di sini. Sisi lain adalah tadi terkait dengan alam atau kasifat. Jadi ada dua sisi. Ya. Satu sisi adalah ilah-ilah yang sembilan. Jadi satu sisi Kemudian sisi yang lain adalah terkait dengan alam, nama ataupun sifat. Ini. Nah, di sini ditanyakan tadi, apakah sihom sihom jumuh itu dengan satu ilah ini saja sudah cukup mencukupi menggantikan dari dua ilah yang ada dari dua sisi tadi yakni yang satunya terkait dengan alam dan sifat Naam, ya, sudah. Idan, jika demikian, mata wajadna hadhihi sighata madama isman la nastati'u an nasrifahu. Kapan saja kita dapatkan bentuk ini, sirah ini, sighah muntahajimah ini, selagi itu isem, maka kita tidak bisa untuk mentanwinnya. Untuk memberikan tanwin padanya. Jadi cukup dengan satu ilah ini saja sudah mencukupi tidak perlu dibedakan itu alam atau sifat. Itu sebab yang lain. Itu sudah tidak usah memandang itu alam atau sifat. Yang jelas setiap isim yang termasuk bentuk sihwa muntahal jumuk, maka dia sudah termasuk mamno minas Tidak bisa menerima tanwin. Jadi cukup dengan satu ilah ini. Mahia sighatu muntahal jimu'i. Apa itu sighah muntahal jimu'? Ma'kan ala wazni mafa'ila au mafa'ila. Yakni isim yang mengikuti apa isim jamak, jamak bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Au atau fawa'ilu, fawa'ila wa fawa'ila atau yang mengikuti wazan ini fawa'ilu atau fawa'ilu ya, terlepas dari perbedaan huruf yang jelas polanya seperti ini huruf ketiga itu alif ya perhatikan huruf ketiga alif mafailu mafailu fawailu fawailu huruf ketiga itu alif jadi sebelum alif ada dua huruf kemudian sesudah alif ada dua atau tiga huruf mafailu fawailu ada dua huruf mafa'ilu fawa'ilu ada tiga huruf ini yang disebut dengan sirah mutahajim dan polanya seperti ini ya, polanya seperti ini misalu makan ala mafa'ilah contoh ya, yang termasuk yang mengikuti wazan mafa'ilu yakni masabihu <clears throat> isim atau bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu contohnya masabihu istashhad istashhid persaksikanlah carilah saksi carilah bukti carilah dalil lizalika bisyai'in minal qur'ani untuk itu untuk tadi masabihu ya mamnu' minal sarf sigha mutahajjim ini mamnu ila Bisa Bi syai'in min al-Qur'ani dengan sesuatu dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ada. Yakni di surah Al-Mulk Tabarak ayat yang kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya masabiha Bi masabiha. Ada huruf jar, huruf ba. Kemudian sesudahnya bentuk sirah muntahal jumuk tadi. Masabihu ada huruf ba menjadi majrur ya i'rabnya halaman sesudahnya a'rif i'rabkan <clears throat> bi masabiha al ba'u harfu khafdin ba itulah huruf khafd huruf jar masabiha ismun mahfudun ism yang majrur bil ba'i dengan sebab ba tersebut wa alamatu khafdihi al fathatu tanda jarnya itu dengan fathah badan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu mamnu'an minas sarfi karena dia termasuk mamnu' minas sarf wal mani'u minas sarfi dan yang mencegah dia dari tanwin sighah muntahal jumu' yakni bentuk sighah muntahal jumu' jadi satu alasan ini sudah mencukupi untuk menjadikan dia mamnu' minas sarf tidak perlu melihat apakah itu alam ataukah sifat. Tidak perlu. Cukup dengan satu alasan ini yaitu sifat mutahakim. Karena untuk semuanya, baik untuk alam maupun untuk sifat. Berikutnya, maka ala wasmi mafa'ila. Ya, bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu. Hatiha fi jumlatin mufidatin majruratan. Datangkan dalam satu kalimat yang sempurna majruratan dalam keadaan majrur. Contoh, marartu bi masajida kafiratin, Bi masajida kafiratin, Bi masajida ismun majrurun, ism yang majrur. Bil ba'i dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarihi al-fathatu, tanda jarnya itu dengan fathah. Niabatan alil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu karena dia isim yang tidak menerima tanwin wal mani lahu min sarfi sighatu muntahal jumu'i yang mencegah dia dari tanwin adalah sirah muntahal jumu' sudah cukup dengan alasan ini mencegah dia dari tanwin tidak perlu memandang apakah itu nama atau sifat Apakah yang lainnya ini tentang sirah muntahal jumu' Yang berikutnya tentang wazan fi'il. Qauluhu waz, wazin. Ucapan ucapan beliau yaitu dalam syair kemarin ya. Ijma wazin. Wazin al muradu bihi madza? yang dimaksud dengannya apa? Waznu fi'li yakni wazan fi'il. Malladhi yushtaratu ma'a wazni fi'li apa yang disyaratkan dengan wazan fi'il ini? <coughs> al alamiyatu awil wasiyatu ya alamiah ataukah wasiyah ya dua-duanya ya jadi apa yang dibicarakan bersama dengan wazan fi'il itu al itu awil tuh. yakni alamiah atau wasiyah misaluhu fil alamiah. contoh untuk yang alamiah contoh untuk yang terkait dengan nama <coughs> Ahmadu Yazidu nama seseorang Ahmad Yazid okay. Ya. ini wazan fi'il yang alam yang nama mamnu' minasara hati-hati fi jumlatin mufidatin datangkan dalam sebuah kalimat yang sempurna marartu bi ya, yazida aku melewati yazid a'rifha i'rafkan ia marartu fi'lun wa fa'ilun marartu itu fi'il dan fa'il bi yazida al ba'u harfu jarin fa'il adalah huruf jar <coughs> yazida ismun majrurun bil ba'i yazida isim yang majrur dengan sebab huruf ba wa alamatu jarhi al fathatu tanda jarnya itu dengan fathah i'raban al kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu ismun la yansarifu karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin wal mani'u min sarfi al alamiyatu wa wazn fi'li yang mencegah dia dari tanwin adalah alaminya dia berupa nama wa wazn fi'li dan mengikuti wazn fi'al wa fi'li wazn fi'il tersebut hal yustaratu ayakuna alaman faqat apakah disyaratkan padanya hanya pada nama saja au qad ta qad ya'ti ghaira alamin apakah terkadang hadir selain dari nama apakah terkadang ada selain dari nama yakunu alaman wa sifatan ya keadaannya berupa nama dan juga sifat dua-duanya baik itu nama maupun sifat ya, yang mengikuti wazan fi'al <coughs> maka mamnu min al alam musabaqa yang alam ya, wazan fi'il yang termasuk alam nama sabaqa telah lewat ada contohnya tadi ya Ahmadu Yazidu asifatu ada pun yang sifat itu contoh marartu bi rajulin afdala min Zaidin saya melewati seseorang yang lebih mulia dari Zaid. Afdola. Di sini wazan fi'il dan sifat. Ini. Wahal yasluhu maratu bi afdola min Zaidin dan apakah benar apakah boleh mengucapkan seperti ini maratu bi afdola min Zaidin saya melewati seseorang yang lebih utama dari Zaid yasluhu boleh benar ya boleh mengatakan demikian di afdala benar ini a'rifha i'rabkan marartu fi'lun wa fa'ilun di afdala al ba'u harfu jarin ba adalah huruf jar afdala ismun majrurun bil ba'i afdala ini ism yang majrur dengan sebab huruf ba <coughs> wa alamatu jarihi al fathatu tanda jarnya itu dengan fathah niabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu mamnu'un min sarfi karena dia termasuk mamnu' min sarf wal mani'u lahu dan yang mencegah dia dari sarf mencegah dia dari tanwin apa al wasfiyatu wa waznul fi'li jadi dia merupakan sifat dan juga mengikuti wazan fi'il idan waznul fi'li labudda an yakuna alaman au sifatan jika demikian wazan fi'il itu dia harus berupa alam nama atau berupa sifat. Dua-duanya. Jadi bisa berupa nama dan juga bisa berupa sifat. Kalau mengikuti wazan fi'al, maka termasuk mamnu min sharaf. Ada yang ditanyakan? Kemudian masih ada beberapa pertanyaan tanya jawab terkait dengan ilah yang ketiga dan juga keempat yaitu tentang al-adlu dan juga tentang ta'if tapi mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja ya, mungkin bisa dibaca dipelajari dulu ya, nanti pembahasan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ada yang ditanyakan dari ini?